tatkala beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban maka beliau menanyakan wahai Rasulullah, ka aktsara siyaman fi Sya'ban." Aku melihat engkau lebih banyak berpuasa. Betapa banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka beliau menyatakan, "Dzaka syahru yaghfulu fihi nas Bulan Syaban merupakan bulan yang banyak dilalaikan oleh mayoritas manusia. Baina Rajabi wa Ramadan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hada syahru yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Itu adalah bulan yang amalan-amalan hamba diangkat kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim. Maka aku senang amalanku diangkat ke hadapan Allah dalam keadaan aku berpuasa maka beliau pun banyak melakukan puasa di bulan di bulan Sya'ban ini. Sampai-sampai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau kana yasumu syahra au aksaroh. Adalah beliau pernah melakukan puasa satu bulan penuh atau mayoritas yaitu lebih banyak berpuasa di bulan di hari-hari bulan Sya'ban daripada tidak berpuasanya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan oleh al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau menyatakan bahwasanya kenapa bulan Sya'ban menjadikan manusia mayoritasnya terlalaikan dengan bulan tersebut dikarenakan kebanyakan manusia menyangka bahwasanya bulan Syaban tidaklah ada keutamaan apapun. Dan mereka menyangka di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bainar Rajab wa Ramadan yang terhimpit di antara dua bulan yang mulia. Bulan Rajab yang merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram yang Allah melarang di dalamnya untuk ditumpahkan darah. Kemudian terletak di antara bulan Ramadan yang memiliki keutamaan sehingga Allah mewajibkan padanya puasa. Maka mereka terlalekan menyangka tidak ada keutamaan apa-apa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyontohkan kepada para umat, umat, kepada umatnya dengan melakukan puasa, banyak melakukan puasa di bulan Syaban. Maka diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali Tidaklah yang demikian lilis di nafsi dalam rangka untuk mempersiapkan jiwa kita agar kita sepat yaitu agar kita menjadi siap menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan kita sudah terbiasa melakukan puasa dan dalam keadaan kita telah terbiasa melakukan amaliyah-amaliyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau pun banyak melakukan puasa. Yang ini digambarkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali digambarkan kedudukannya seperti ibadah-ibadah rawatib yang di sana ada qabliyah dan ada ba'diyah. Demikian pula siam bulan Ramadan qabliyahnya adalah berpuasa di bulan Rajab dan ba'diyahnya adalah berpuasa enam hari pada bulan Syawal. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan puasa di bulan Syakban, akan tetapi tidak mengkhususkan hari ini dan itu. Beliau banyak melakukan puasa di bulan Syakban. Bahkan kata Aisyah pernah berpuasa satu bulan penuh dan kadangkala mayoritasnya hari-harinya dia gunakan untuk berpuasa. Tidak mengkhususkan hari-hari tertentu maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin bahwasanya sebagian orang mengkhususkan hari-hari tertentu yang dikhususkan untuk dilakukan sebagai ibadah di bulan Sya'ban. Ini dalil yang digunakan adalah lemah sampainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah untuk kita diberi kekokohan di dalam beramal senantiasa di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan serta memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan amalan soleh di sana sehingga kita bisa mendulang pahala dengan adanya bulan Ramadan yang mubarak amin ya rabbal alamin Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah Kita masih dalam pembahasan tentang membunuh jiwa yang Allah haramkan yang ini merupakan bentuk dosa-dosa besar kita sampai pada halaman yang ke-24 Naam kata beliau Az-Zahabi rahimahullahu taala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu zulman." Tidaklah ada satu jiwa pun yang terbunuh dengan dengan cara zalim, dengan cara kezaliman. Illa kana ala bani Adam al-awwal kiflun min dim, min dammiha. Melainkan atas anak Adam yang pertama dia mendapatkan kiflun ay nasibun mendapatkan bagian daripada darah yang ditumpahkan tersebut kenapa demikian li'annahu awwalu man sannal qatla dikarenakan dia adalah orang yang pertama kali mencontohkan membunuh Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 3335 dan Imam Muslim nomor 1677 Al-Imam Tirmizi dan yang lainnya mengeluarkan pula dari sahabat Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu diterangkan oleh Al-Imam Nawawi mengenai hadis ini barang siapa tidaklah ada satu jiwa pun yang terbunuh dengan sebab kezaliman atau dengan cara yang zalim melainkan pada anak Adam yang pertama dia mendapatkan bagian dosa daripada pembunuhan tersebut kenapa demikian dikarenakan dia adalah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan maka kata alimamun Nawawi hadal haditsu min qawaidil Islam hadis ini termasuk bagian dari kaidah di dalam Islam. Kaidah di dalam Islam apa itu kaidahnya? Anna kullaman ibtada'a syai'an minasyarr bahwasanya siapapun juga yang mengada-adakan sesuatu dari kejelekan Kana alaihi mislu wizri kulli man iqtada bihi fi dzalikal amal mislu amalihi maka orang tersebut akan mendapatkan bagian dosa. Bagian dosa dari dosa-dosa orang yang menirunya dalam perbuatan dosa yang dia lakukan. Adalah di sini pembunuhan yang pertama kali melakukannya adalah anak Adam. Tatkala dia merasa iri kepada saudaranya, dikala mereka mempersembahkan suatu pengorbanan kepada Allah fatukubbila min ahadihima Allah menerima dari salah satu keduanya maka dia pun merasa iri kenapa saya diterima maka Allah jawab innama yataqabalallahu minal muttaqin Allah hanyalah mau menerima dari orang-orang yang bertakwa orang yang ikhlas orang yang senantiasa sesuai dengan tuntunan para nabi di dalam kisah ini barakallahu fikum diterangkan oleh para ulama bahwasanya dosa di zaman Nabi Adam alaihi salam manusia ketika itu masih dalam keadaan di atas fitrah mereka. Beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang disebut tauhid. Dan ini merupakan hikmah tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kemudian dinukilkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam kitab Salah satu usul beliau mengatakan wa makna ya'budun yuwahhidun. Makna tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah, maknanya supaya mereka bertauhid. Menyerahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Islam. Yaitu bentuk pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang bersih dari perbuatan syirik. Maka di zaman Nabi Adam alaihi salam keturunan mereka masih di atas Islam yang murni. Dan dosa yang terjadi di antara mereka hanyalah sekedar dosa kemaksiatan yang tidak sampai pada derajat kesyirikan. Yaitu di antaranya adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Dilakukan oleh salah seorang putra Adam Adapun penetapan namanya diperselisihkan para ulama. Nam, sehingga kita katakan salah satu daripada putra Adam membunuh saudaranya dikala mereka mempersembahkan persembahan kepada Allah namun tidak diterima. Maka Allah katakan innama minal muttaqin. Allah hanya akan menerima persembahan yang dilakukan oleh orang yang bertakwa yang senantiasa ikhlas karena Allah. nam, Dan juga mengikuti cara yang diajarkan oleh Allah ditetapkan melalui para nabi dan rasulnya. Maka di sini pula kita mengambil faedah apalah artinya suatu amalan sebesar apapun kalau tidak ikhlas. Kalau tidak dibangun di atas ketakwaan Bahkan sekalipun itu membangun sebuah masjid yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih tentang keutamaan membangun masjid. Kata beliau, "Man bana lillahi masjid masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Orang yang membangun sebuah masjid di jalan Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Suatu ibadah yang agung. Namun dikala tidak ikhlas percuma. Sia-sia. Sehingga Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-109 Afaman kana bunya afaman assasa bunyanahu ala taqwa waridwanin minallahi khairun amman assasa bunyanahu ala harin hujurin fanhara bihi ila nari jahannam Allah taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 109 Apakah orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan keridhoannya ikhlas takwa kepada Allah Allah tidak akan ridho kecuali kalau dia mengikuti cara nabinya Apakah orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan keridhoannya khairun ini lebih baik atau yang lebih baik orang yang membangun bangunannya menjulang ke langit di tepi daripada bibir jurang sehingga runtuh besar, apa gugurlah bibir tersebut runtuh beserta bangunannya maka diterangkan para mufassirin hadhil ayatu nuzilat fil munafikin ayat ini turunnya pada kaum munafikin alladzina banau masjidan yang mereka itu membangun sebuah masjid falamma qulubuhum khilwun minal ikhlas tatkala hati-hati mereka kosong daripada keikhlasan sehingga akhirnya hancurlah enam bangunan tersebut nasallallahu salamah wal afiyah sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah pentingnya keikhlasan di dalam beramal tidak cukup sekedar ikhlas namun juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lihatlah perbuatan dosa kembali kepada hadis yang dilakukan oleh seseorang kemudian diikuti oleh orang yang lainnya maka orang tersebut mendapatkan aset dosa diikuti oleh yang lainnya. Demikian pula sebaliknya orang yang mengajarkan memberikan contoh perbuatan kebajikan yang namanya kebaikan terangkum dalam dua hal. Ikhlas di dalam beramal dan juga sesuai dengan contoh Rasulullah SAW di dalam prakteknya. Ikhlas tidak cukup. Di sana ada orang-orang yang mereka ikhlas namun tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW Sehingga amalan mereka sia-sia. Enam Barakallahu fikum sehingga harus ikhlas dan mencontoh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mengadakan perbuatan bid'ah misalnya, sebagaimana kata Imam Nawawi di sini, Anna manibtada'a syai'an barang siapa yang mengadakan suatu kebid'ahan di dalam agama ini, maka orang tersebut kana alaihi mislu wizrin Mizlu wisri kulli manik tadabihi Orang tersebut akan mendapatkan dosa Bagian dosa dari dosanya orang-orang yang mencontoh dia Tatkala mereka mengamalkan suatu amalan Seperti amalan yang dia lakukan Sehingga jangan menganggap sepele Ini kan cuma diri saya yang berbuat dosa ya Kalian jangan mengikut-ikut saya. Nasallahu salam wal afiyah. Ternyata ditiru oleh anaknya, ditiru oleh cucunya. Ketika seorang sudah meninggal anaknya, le. Dulu simbah itu begini begini begini. Niru siapa? Niru mbahnya. Nasallahu salam wal afiyah. Sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa jangan sampai kita menyepelekan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Karena orang yang memberikan contoh kemudian ditiru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, <clears throat> "Man dalla ilal huda kana lahu ajru wa ajru man amila kana lahu ajrun wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Wa man da'a ila dhalalah kana lahu kana alaihi wizrun wa auzaru man amila biha ila yaumil qiyamah orang yang menunjukkan kepada hidayah petunjuk kebaikan orang tersebut akan mendapatkan pahala ditambah pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat sampai hari kiamat oleh karena itu sahabat nabi Walaupun mungkin orang setelahnya memiliki hafalan hadis yang lebih banyak, namun mereka tetap lebih mulia daripada orang setelahnya. Karena mereka mendapatkan fadlus sabakiyah, keutamaan mendahului. Keutamaan mendahului. Demikian pula orang sebaliknya orang yang men, dia itu mengajarkan perbuatan dosa, maka orang tersebut baik itu bentuknya kesesatan ataupun maksiat, orang tersebut akan mendapatkan dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikutinya sampai dengan hari kiamat. Sampai dengan hari kiamat. 6. Tanpa di dalam hadis Aisyah ada tambahan min ghairi an kuso min auzarihim syai'a tanpa mengurangi dosa ataupun pahala orang yang mengikutinya. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Hadis ini merupakan peringatan bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendahului. Oleh karena itu, dibaratkan oleh para ulama antakuna muttabi'an lisunnah khairun laka min antakuna ra'isan alal bidah. Engkau menjadi seorang yang sebagai pengikut saja namun mengikuti sunnah ini lebih baik Daripada engkau menjadi tokoh namun tokohnya tokoh sesat. Tokoh pemikiran penyimpangan. Nah, enggak selamat. Berapa yang mengikuti? Sudah dosa, ditambah dosa orang yang mengikuti. Nas'alullah salama wal afiyah. Apalah artinya kebanggaan di dunia. Namun di akhirat nanti, nas'alullah salama wal afiyah. Allah timpakan kepada mereka, Rabbana atihim dikfaini minal azab ya mereka menyesal tatkala disesatkan oleh para tokoh-tokoh yang sesat tersebut sehingga mereka menyatakan ya Allah timpakan kepada mereka azab dua kali lipat daripada azab kami ini nasallallahu salam wal afiyah masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ini hadis faedah yang pertama orang yang dia itu membunuh jiwa yang dengan cara yang zalim bukan hak. Bagaimana membunuh jiwa yang dibolehkan oleh Allah? Yang pertama adalah membunuh jiwanya kafir harbi. Kafir harbi. Jiwa seorang kafir yang memerangi muslimin karena agamanya. Memerangi muslimin karena agamanya. Yang kedua, membunuh orang yang dia itu terkena hukum had baik yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, la yahilu damim mri'in muslimin yashhadu alla ilaha illallah illa bi ihdath salat. Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara. Asaibuz zani seorang laki-laki ataupun wanita yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Jadi hati-hati. Kemudian berzina. Apa hukumannya? Yurjam. Dilempari batu, dirojam sampai dengan mati. Ini membunuh dengan cara seperti ini bukanlah kezaliman. Bahkan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Jangan terus menyepelekan. Di sini kan aman, Mas. Enggak ada hukum rajam. Saya mau berzina sajalah, naudzubillah. Ucapan yang mengerikan, ucapan yang mengerikan, ya. Yang lebih mengerikan yang terselubung daripada itu. Apa itu? Enggak apa-apa, yang penting kan ini nikah yang syar'i kata mereka. Kawin mut'ah, ya yang mulai tersebar di kalangan muda-mudi. Bahkan orang tua yang mereka tua-tua keladi. Ya. Bagaimana itu? Kawin mut'ah. Ditawarkan oleh orang-orang yang mereka membawakan namanya kelompok syiah. Kelompok syiah. Dengan propaganda bolehnya adanya di sana kawin mut'ah. Seorang nikah dengan batasan waktu yang disepakati. Kemudian setelah selesai cari pasangan yang lainnya. Ini suatu perbuatan yang kecil. Tidaklah yang demikian barokallahu fikum dikarenakan orang-orang Syiah memang mempunyai pemikiran yang sangat menyimpang. Yang mereka berharap supaya Imam Mahdinya mereka yang masih terpendam di dalam sebuah gua di sirdap sana cepat keluar kapan iman Mahdi itu keluar sehingga dimenangkan orang-orang Syiah itu tatkala tersebarnya kejahatan, kemaksiatan dan dosa-dosa di dunia ini sehingga mereka terselubung ya nasallahu salama wal afiyah jadi jangan sampai kita memandang agama ini kelezatan dunia ya Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat? Orang yang ingin masuk surga banyak di sana perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwa manusia. Berpuasa tidak disenangi. Menahan diri dari makan, minum, jima ataupun juga segala hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya, tidak disenangi. Di malam hari harus bangun melakukan sholat subuh, sedang lelap-lelapnya tidur. Demikian pula sudah memiliki harta yang berlebih ternyata harus mengeluarkan zakat dan memberikan infak kepada keluarga serta bersodakoh. Tidak disenangi oleh jiwa. Kenapa? Karena namanya manusia Allah gariskan tabiatnya wakana lihubbil innahu kana lihubbil khairi lasyadid adalah manusia sangat cinta kepada harta wa kana yuhibbul mala hubban jamma adalah mereka sangat-sangat mencintai harta dengan cinta yang sangat amat dengan cinta yang sangat amat ini demikian sehingga jangan sampai lihatlah dikala mereka orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya dikedepankan akan mengikuti ajakan-ajakan yang bukan di atas ajarannya Nabi. Sehingga mereka dijuluki ahlul ahwa. Orang yang mengikuti hawa hawa nafsu. Berbeda dengan orang yang mengikuti Nabi namanya ahlus sunnah. Karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun mereka di satu sisi membawakan hadis, membawakan ayat, namun sisi yang lain mereka mencari yang sesuai dengan hawa nafsunya. Berbeda dengan ahlu sunnah. Tidak sesuai, benarkan. Belum bisa melakukan, berdoa kepada Allah, lakukan semampunya. Belum mampu, tidak menanya, tidak mendustakan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersyukur adanya di sana orang yang mau mengamalkannya. Masyirul muslimin rahimani wa Ini faedah. Kemudian kita baca hadis berikutnya. Wan ibni Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma seorang sahabi jalil yang mulia beliau adalah putranya Abdullah an ibn Amr radhiyallahu anhuma ini demikian Abdullah bin Amr Ibnul As ya dengan bapaknya Amr Ibnul As umurnya hanya selisih 12 tahun jangan heran bagaimana para sahabat menjaga kehormatan mereka ya walaupun masih muda namun ternyata tak kalah keinginan syahwat itu kuat takut ya takut untuk me mereka mengumbar nafsunya sehingga lebih memilih jalan yang benar yang halal dan diridhoi Allah menikah ya menikah sehingga didapatkan dengan bapaknya selisihnya sedikit saja kurang lebih 12 tahun ya ini demikian lah yang seperti ini yang mereka menjaga kehormatan dicela oleh orang-orang Syiah katanya kafir Para sahabat kafir. Kenapa? Karena mereka tidak cinta kepada Syiah. Dikafirkan karena hawa nafsu, ya. Lah inilah menjadi tambahan sebagai jenis kesesatan Syiah. Jenis kesesatan Syiah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah pembahasan tentang Syiah dalam majelis yang khusus yang lebih bisa diikuti dalam kajian-kajian Kitabul Manhaj. Kita tentang man manhaj. Naam, sehingga barang siapa yang menginginkan untuk memperdalam hal tersebut ya, banyak diterangkan oleh asatidzah kita di kajian-kajian siang hari baik di masjid ini di hari Ahad ataupun juga barakallahu fikum di Masjid Baitul Salam Purwokerto ya, pada pekan yang kedua di hari Sabtu. Ini di sana lebih mendalam pengetahuan tentang tersebut. Kita kembali kepada sini Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh muahadan, siapa muahad? Mereka adalah orang kafir yang terikat dengan perjanjian damai. Istilah kita semacam kayak duta-duta besar Orang-orang kafir yang ada perjanjian bilateral, tidak ada peperangan. Ya, duta besar Amerika, duta besar Inggris ataupun yang lainnya. Maka barang siapa yang membunuh muahadan, seorang kafir muahad yang mereka terikat dengan perjanjian damai, lam yarah raihatal jannah, tidak bisa mencium bau wanginya surga. Fa'in la yujadu min masirati arba'ina aman padahal sesungguhnya bau wangi surga tersebut sungguh bisa tercium sejauh perjalanan 40 tahun hadis ini diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari di nomor hadis 3166 dan Nasai serta Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Qauluhu lam yarah bi fathil ya'i warra ucapan Nabi lam yarah dengan difathahkan ya-nya ataupun juga dan juga rohnya nya lam yarah wa asluhu yarahu ay wajadarih yaitu mendapatkan angin wanginya surga bau wanginya surga seorang yang membunuh kafir muahad kafir muahad seorang kafir yang dia itu adalah delegasi ataupun juga duta-duta besar ataupun juga barakallahu fikum para pelancong yang datang dari negeri lain, negeri kafir, kemudian datang ke sini dengan adanya cap imigrasi. Perlindungan. Hah? Mendapatkan perlindungan ahdun ada perjanjian. Berapa masa tinggal di sini? Sebulan. Sebulan lewat datang polisi. Anda telah melanggar. Tujuannya apa? diinterogasi. Harus diperbaharui, diperbaharui lagi. Bisa jadi dideportasi pulang ke negerinya atau diberikan izin tinggal yang lebih panjang. Ya. Ini muahad yang seperti ini. Barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad tidak bisa mencium bau wanginya surga. Padahal bau wanginya surga bisa dicium 40 tahun perjalanan. Maka di sini menunjukkan betapa besar dosanya orang-orang yang mereka itu melakukan amalan intihariyah, amalan terorisme ataupun juga bentuk intihariyah bom-bom bunuh diri yang biasa dilakukan oleh orang-orang khawarij yang mereka itu tanda yang paling nampak orang yang anarkis dan juga orang yang kritis namun juga mereka memberontak kepada pemerintahan muslimin. Naam, maka kita alusunah Sunnah dengan tegas menyatakan bahwasanya alusunah Sunnah wal Jamaah muslimun mereka loyalitas terhadap pemerintahan muslimin di atas ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara nah, di atas ketakwaan kepada Allah dibangun di atas ketatan kepada Allah dan Rasulnya di dalam perkara yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan loyalitas yang penuh. Tidak cukup sekedar loyal saja, namun juga berlepas diri dengan perlepasan diri sejauh-jauhnya baik dari pemikiran ataupun juga pelaku-pelakunya yaitu orang-orang mereka yang ada padanya pemahaman pemikiran khawarij menentang pemerintah. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Tidak sekedar pemikirannya saja, tokoh-tokohnya dijauhi. Kenapa? Sebab berbahaya. Kata Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma, mereka itu orang yang punya pemikiran menyimpang, ini ajarob minal jarob, lebih cepat menularnya daripada penyakit kudis. Lebih cepat pengaruhnya daripada penyakit kudis. Kalau penyakit kudis Ya. Cepat nular enggak ini? Cepat nular ya. Airnya saja kalau sudah dipakai berwudu dianjurkan untuk tidak digunakan, ya. Kenapa? Karena embok barangkali di situ ada bakterinya, ya. Ini demikian. Apalagi barakallahu fikum yang namanya pemikiran menyimpang. Kata Ibnu Abbas, ajrob minal jarob. Ini lebih cepat menularnya. Oleh karena itu, Seorang yang berpegang kepada sunnah nampak jelas mereka akan berlepas diri dari pemikiran serta orang-orang yang mengidap pemikiran tersebut. Ya, karena mbok ketularan. Sebab kalau sudah ketularan menancap di dada susah membuangnya. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka punya dalil. Dikarenakan mereka seolah-olah punya dalil dari Al-Quran Sementara kita orang yang bodoh Datang Coba kamu lihat Bukankah mereka orang-orang yang kafir Para pemerintah Kafir kata mereka Kenapa demikian? Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Mereka kafir Pukul rata Ya Padahal para ulama memahami ayat ini karena datang dalam tiga lafad. Yang pertama faula ikahumul kafirun semuanya dalam surat Al-Maidah. Yang kedua faman lam yahkum bima anzalallahu faula ikahumul fasikun. Yang kedua fasik. Yang ketiga faman lam yahkum bima anzalallahu faula ikahumul zalimun. Mereka orang yang zalim. Jadi ada tiga. Sehingga para ulama menerangkan Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan keyakinan orang tersebut menyatakan hukum selain hukum Allah lebih mulia, lebih sempurna dan lebih afdol daripada hukum Allah, inilah yang baru kafir. Inilah yang yang kafir. Namun mereka yang masih menyatakan enggak, hukum Islam itu yang sempurna. Hukum Islam itulah hukum Allah yang memang harus kita lakukan. Namun saya melakukannya karena gimana? Wong saya kerja dengan aturan yang seperti ini. Kalau saya tidak bekerja nanti saya akan makan pakai apa dan seterusnya. Yang seperti ini baru dikatakan fasik atau zalim, ya. Bukan kafir, berbeda hukumnya. Mereka pukul rata. Dipukul rata. Sehingga tatkala demikian kalau sudah kafir ya halal darah dan hartanya dirampas, dilempar bom dan seterusnya. Ini perbedaannya. Lah kalau kita mendekati orang-orang yang demikian, iya ya, mereka punya dalil. Sudah ajrob minal jarob, lebih cepat menular daripada penyakit kudis. Ya. Sudah tiba-tiba jane bener ya, Masya Allah mereka lihat lebih semangat dan seterusnya. Ini demikian. Sehingga nampak jelas. Ya. Inilah untuk kita mengenali sesuatu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, maka di sini merupakan cercaan secara tidak langsung kepada mereka orang-orang yang senang melakukan intihariyah. Man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad lam yarah raihatal jannah, mereka tidak akan bisa mencium bau wanginya surga. Nah, kemudian dikuatkan pula di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ketahuilah man qatala nafsan muahidatan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulihi faqad ahfara bi zimmatillah wa la yarah raihatal jannah." Ketahuilah kata beliau, orang yang dia membunuh satu jiwa yang dia itu jiwa kafir mu'ahad satu jiwa saja ya. maka dalam keadaan jiwa tersebut lahu zimmatullahi wa rasulih dia itu dilindungi oleh Allah dan Rasulnya yaitu di bawah tanggung jawab muslimin yang dia itu memberikan setempel tadi pemerintah Indonesia muslim pak bagaimana muslim lihatlah mereka masih sholat ya mereka dengan pijakan dan kecintaannya senang mendengar syiar-syiar Islam nampak di masjid-masjid Allah. Bahkan di Bali saja yang mayoritasnya Hindu masih ada azan. Ya. Kemarin hari Jumat kemarin saya ditelepon oleh seorang dari Bali bertanya, "Ini bagaimana ya? Saya di sebuah kampung Isinya 30 orang tok. Mau Jumatan tapi nggak ada yang khotibnya gimana? Jumatan nggak? Jumatan. Terus yang jadi khotib siapa? Ya Anda kan bisa walaupun dengan membaca buku. Walaupun dengan membaca buku. Yang penting rukun-rukun khutbah dijalankan. Ya. Maka akhirnya lah ini subhanallah. Di Bali masih ada sholat Jumat dan seterusnya bebas dilakukan, ya. Barakallahu fikum. Ini demikian. Berarti negeri Islam karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus sebuah syariah pasukan perang kata beliau isrik ya perlahan-lahan hatta tanzila bisahatim sehingga engkau dekat dengan wilayah mereka, area mereka. Kalau terdengar adzan ketahuilah itu negeri muslim ya sehingga di sini mereka yang membunuh seorang kafir muahad faqad ahfara matillah telah melanggar perlindungan Allah jaminan Allah wala yarah raihatal jannah dia tidak akan bisa meraih atau mencium baunya surga fa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina padahal wanginya ini bisa dicium sejauh 40 kharif 40 tahun ini Mudah-mudahan Allah senantiasa menyelamatkan kita dari pemahaman-pemahaman yang keliru dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita pula dari keterkelinciran di dalam agama ini.